Mitra bisnis, tulisan terbaru Kwi Kiangi di website koran internet mengangkat tajuk Sri Mulyani Berkeley Mafia Organisasi Tanpa Bentuk. Dalam tulisan itu, Kwi Kiangi mengulas secara lengkap peran dari World Bank dan IMF serta kepanjangan tangan mereka yaitu ekonom yang sepaham dengan Berkeley Mafia yang telah menjebak Indonesia dengan mekanisme hutang agar dapat dihisap kekayaan alamnya. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Quick Yangi. Pak Quick, melalui tulisan terbaru Bapak kembali membuka mata bangsa Indonesia atas aksi penghisapan kekayaan alam Indonesia oleh negara-negara besar yang sengaja menjajah bangsa lain melalui mekanisme hutang. Apa benar begitu, Pak Quick? Oh jelas, kalau itu uh, itu sebetulnya kan sudah berlangsung sangat lama. Yang yang saya pidatukan di depan CGI di artikel juga jadi yang mengatakan demikian itu orang-orang Amerika loh, bukan kita. Antara lain penelitiannya Brad Sampson yang mengatakan bahwa sebenarnya sudah habis semua gitu. Jadi kekayaan alam, sumber daya mineral, di luar minyak itu masa tercantum di dalam APBN cuma 5,4 triliun APBN 2006. Sedangkan artikel di International Herald Tribune tentang report yang menghasilkan emas untuk Amerika katanya nilainya bermiliar-miliar dolar. Jadi begitu banyak ketidakjelasan. Nah, terus kemudian bagaimana tidak bisa dikatakan bahwa ini bukan imperialisme, bukan kolonialisme, bukan penghisapan. Kalau minyak itu yang dieksploitasi oleh bangsa Indonesia sendiri cuma 8 persen. 92 persen oleh kontraktor asing. Tapi Pak Kwik, apakah itu memang bagian dari kebijakan ekonomi bangsa kita? Eh, kebijakan ekonomi Indonesia itu sejak tahun 1967 itu boleh dikatakan di tangan satu kelompok yang alur pikirnya itu sama, kompak terus dan itu konsisten sampai sekarang. Nah, kecuali eh, waktu mulai Gus Dur, dalam periode Gus Dur saja begitu Ibu Mega menjadi presiden, mereka berkuasa lagi, yaitu kelompok yang sering saya katakan yang terkenal dengan nama berkelimafia. Nah, kelompok ini itu walaupun tidak punya partai politik, entah bagaimana caranya, entah apa yang dipakai instrumennya, itu selalu memegang kekuasaan ekonomi di dalam pemerintahan. Sekarang sudah sepenuh-penuhnya gitu. Nah, ini urusannya itu bukan apa-apa, urusannya itu mesti. Jadi semaunya Bank Dunia, semaunya kartel IMF lah. Nah, itu maunya mereka ya liberal total liberal total, tidak ada pembatasan sampai harga minyak harus sesuai dengan harga yang ditentukan di New York dan itu kan yang terjadi sampai begitu jauhnya sampai tabrakan dengan Mahkamah Konstitusi tidak peduli. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.